Mitra bisnis, Badan Pusat Statistik BPS merilis jumlah angkatan kerja Indonesia pada bulan Februari 2014 mencapai lebih dari 120 juta orang dengan pengangguran terbuka turun dari 7,2 juta orang menjadi 7,1 juta orang. Di sisi lain, BPS menyatakan ekonomi triwulan pertama 2014, termasuk di dalamnya pada bulan Februari itu, tumbuh hanya 5,2 persen, turun dari triwulan pertama tahun lalu yang tumbuh sekitar 6 persen. Jadi, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, pengangguran kita juga mengalami pengurangan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi, Pak Sofian, apa komentar Anda mengenai rilis BPS ini? Ini ya, ini saya tidak tahu apa apa maksudnya daripada BPS itu untuk merubah daripada alasan-alasan dia karena ini kan dia itu mengubah daripada persyaratan-persyaratan sehingga akhirnya kelihatan kita terjadi penurunan daripada pengangguran, penurunan daripada orang yang tidak bekerja dan lain-lain ya. Karena dia mengubah daripada asumsi-asumsinya. Dan itu dilakukan hanya karena pemerintah ini dari dulu janji asumsinya bahwa dia punya orang yang tidak bekerja lebih sedikit, menganggur lebih sedikit dan lain-lain itu dan untuk itu dia bikin senang pemerintah dan mengatur sehingga merubah-ubah asumsi sehingga dia bisa mendapatkan satu angka di mana yang tidak logik saja menurut saya ya bagaimana you mungkin bilang pertumbuhan ekonomi you menurun sedangkan you bilang you punya orang bekerja lebih banyak itu kan itu enggak enggak aja itu itu kan semua yang bertentangan kita jangan dibohong-bohongin ya enggak perlu-perlu lah itu DPS itu kerja profesional saja dan jangan menjadi bagian atau tangan pemerintah hanya untuk bikin senang-senang pemerintah dengan menipu rakyatnya gitu loh. Itu yang paling penting. Nggak ada aja itu bahwa you bisa turun, lu punya pertumbuhan ekonomi, sudah tuh, you bisa kasih kerja orang lebih banyak. Gimana ceritanya itu? Nggak ada satu teori itu cerita semana. Kelas nol kali bisa itu. Kita diceritain begitu kan bohongnya. Jangan berlebih-lebihan lah kalau bohongin orang itu. Nah, patokan asumsi-asumsi itu apakah memang ada dasarnya, Pak? Dengan mengikuti negara lain misalnya? Itu sebenarnya ada semua daripada uh, daripada negara-negara lain sudah ada patokan-patokannya dan syarat-syaratnya ya toh. Tapi BPS ini kan sebenarnya juga bagian dari sebenarnya tangan pemerintah kan. Jadi dia membuat seperti maunya pemerintah bisa-bisa saja asumsinya dia ganti-ganti. Tiap tahun dia bisa ganti-ganti. Tapi itu tidak konsisten. Siapa yang percaya lagi besok BPS itu punya angka-angka kalau liur di tengah jalan bohong-bohong gitu. Hanya untuk please pemerintah gitu atau menyenangin pemerintah itu tidak betul menurut saya. Jadi tengah jalan dia bilang. Kalau dia mau lakukan perubahan daripada asumsi itu dia harus lakukan dengan pemerintah yang akan datang. Tidak dengan pemerintah sekarang ini untuk seolah-olah pemerintah ini sukses gitu loh. Dengan pertumbuhan lebih rendah, lumnya angka pengangguran lebih bagus, gitu, apa lebih baik itu kan, aduh. Bok jangan dulu dah, saya pikir kalian gitu-gituan, bok jangan you lakukan. Sebelumnya juga you harus lakukan. Kalau you iya, ingin merubah daripada asumsi, you mesti bilang jauh sebelumnya bahwa misalnya tahun depannya melakukan pengobatan asumsi, sekarang ya sudah kasih tahu bahwa kita akan mengubah asumsi ini dengan alasan ini, ini, ini. Mungkin dunia luar negeri sudah mengubah asumsi, kita harus menyesuaikan. Dia bisa kasih alasan yang masuk akal gitu, tapi jangan bikin tiba-tiba sudah tuh yang bikin asumsi yang nggak masuk akal gitu. Itu saja yang saya minta supaya BPS itu betul-betul profesional gitu. Jangan jadi alat pemerintah karena dia tidak boleh menipu angka-angka itu. Itu dosa itu. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.